Alhamdulillah wassalatu wassalam ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumidin amma ba'd kaum muslimin dan muslimah rahimani wa rahimakumullah di akhir ada faedah tambahan dari Syekh Abdul Razak faedatun ukhra Ya, catatan tambahan yang lain, satu hal yang patut diingat bahasanya asyaib, rambut uban itu nadhirun, adalah <clears throat> pemberi peringatan bagi orang yang mengalaminya. Peringatan akan dekatnya ajal dan kematian. Meskipun ya, pada dasarnya <clears throat> tidaklah disyaratkan ya, kematian itu harus dialami oleh orang-orang yang beruban. Wa mu'dinun dan merupakan pengumuman bidunuwil ajali dekatnya ajal. Dikatakan oleh seorang penyair, Ala ingatlah famhat linapsika siapkalah dirimu qabla mautin sebelum datangnya kematian. Fa inna syaiba karena sesungguhnya uban itu tamhidul himami pengantar al-himam. Allah a'lam apa makna imam. Kalau hamam kamar mandi namun tentu nggak nyambung kematian Ya, Ya mungkin e, kalau berdasarkan konteks maka himam artinya kematian. Waqad arahilu ar-rahilu fakun mujidda. Dan sungguh ar-rahil, perpisahan atau kepergian, itu sudah serius. Fakun Ya, maka ketika orang itu beruban, maka kepergian meninggalkan dunia itu satu hal yang sudah serius. Fakun maka jadilah mujida orang yang bersungguh-sungguh. Pihati rahli dengan menurunkan pelana fidaril maqam atau fidaril maqam di tempat yang abadi yaitu akhirat. Nas'alullah tibal amal wa husnal khitam. Kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala baiknya amal dan penutup hidup yang baik. Kemudian eh, sebelum kita lanjutkan, kita akan bahas rawi atau perawi di hadis yang ada di bab yang kelima, bab tentang ubannya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. <clears throat> Hadis yang pertama adalah hadis Anas bin Malik hadasan Muhammad bin Bashar yaitu Bundar. Kal akhbarona Abu Dawud atau Yalisi. <clears throat> ya, salah satu ulama penulis ada beliau punya uh, punya kitab hadis. Yang nama aslinya adalah Sulaiman ibn Dawud bin Jarud al-Basri. Akhbarona Hammam. Wazannya adalah Wahab. Yaitu Hammam ibn Yahya. Selayaknya ditegaskan kalau itu Hamam ibn Yahya supaya tidak disalahpahami dengan Hamam ibn Munabi. Dari Qatadah yaitu Qatadah ibn Da'amah As-Sadusi. Seorang ulama tabi'in yang beliau adalah orang yang akmah, buta sejak lahir. Dia bertanya kepada Anas bin Malik. Kemudian hadis yang kedua masih dari Anas ya, At-Tirmidzi rahimahullah taala mengatakan hadasana Ishaq ibn Mansur ya. Ishaq ibn Mansur ibn uh, Bihram atau Bahram Abu Yakub dan Yahya ibn Musa ya, ya Yahya bin Musa al-Balkhi al-Sakhtiyani al Bukhari dipakai oleh Al Bukhari dan yang lain. Keduanya mengatakan hadasana Abdul Razak yaitu Abdul Razak ibn Hamam penulis kitab Musonab. Musonab Abdul Razak yaitu Abdul Razak As-Sun'ani Abdul Razak As-Sun'ani ini gurunya Imam Ahmad dan yang lain An Ma'mar ibn Rashid dari Thabit yaitu Thabit Al-Bunani dari Anas dan telah kita baca bahasanya Sabit Al-Bunani adalah orang yang belajar 40 tahun bersama Anas bin Malik. Kemudian hadis yang ketiga adalah hadis dari sahabat Jabir bin Samurah. At-Tirmidzi rahimahullah taala mengatakan hadasana Muhammad ibn Musanna. Qal akhbarana Abu Dawud atau Yalisi. Qal akhbarana Su'bah yaitu Subah ibn Hajjaj dari Simak ibn Harab kal ya, sami itu aku mendengar Samurah bin Jundab di ditanya tentang ubannya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini tidak ada keterangan khususnya. Kemudian eh, hadis yang keempat adalah qala Tirmidzi rahimallahu taala Hadisana Muhammad ibn Umar ibn Walid Al-Kindi Al-Kufi Eh, Al-Kufi nisbah eh, Kindi eh, bil kaf kindi adalah nisbah kepada kindah atau nisbah kepada kandah. Kandah itu bacanya hantah. Dan kindi atau yang berasal dari kata-kata kandah adalah mahallatun bil kufah. Nama tempat di kufah bukan nama kabilah di Yaman. Siapa yang menjelaskannya dengan itu nama kabilah di Yaman, maka dia waham, salah paham. Kalau hadasana Yahya ibn Adam, ibn Sulaiman al-Kufi Abu Zakaria. Dari Syariq, yaitu Syariq ibn Abdullah ibn Abi Syariq at-Tuhfi al-Kufi. Dari Ubaidillah bin Umar. Yaitu Ubaidillah bin Umar ibn Hafas ibn Asim ibn Umar ibn Al-Khattab. Ya, maka cucunya Umar ibn Al-Khattab. Ya, Umar ibn Al-Khattab punya anak laki-laki namanya Asim. Dan Asim punya anak namanya Hafas. Dan Hafas punya anak namanya Umar. Kemudian punya anak namanya Ubaidillah. Ubaidillah bin Umar bin Hafas ibn Asim ibn Umar ibn Al-Khattab. Nah, Ubadillah bin Umar ini adalah al-faqih, ahli fikih, siqatun, sabatun. Di bab hadis, beliau adalah seorang perawi yang thiqah. Min akabiril fukoha, beliau termasuk ahli fikih besar. Dia wafat tahun 144 Hijriah. Dari Nafi, Nafi adalah bekas budaknya Ibnu Umar Ahadul A'lam salah satu ulama besar min a'imati tabi'in dari imam dari kalangan tabi'in dari Abdullah bin Umar ibn Khattab dan Umar bin Khattab itu syakik saudara kandung ya, satu ayah satu ibu dengan Hafsah ya, satu ayah satu ibu dengan Hafsah umul mukminin dan Abdullah bin Umar adalah salah satu dari enam atau tujuh sahabat yang paling banyak meriatkan hadis dan beliau terkenal sebagai min asyadina itiba'an li sunnah. Orang yang paling serius dan sungguh-sungguh untuk mengikuti Nabi. Dan beliau adalah seorang yang terkenal kafir sedekah. Sangat banyak bersedekah. Tasaddaqa fi majlisin dalam satu kali duduk beliau bisa bersedekah menghabiskan duit sebanyak 30 ribu dirham. Wahajah sitinya hajatan seumur hidup Ibnu Umar itu pergi haji sebanyak 60 kali. Waktu mara alfa umrotin Dan berumrah sebanyak 1000 umrah. Beliau wafat tahun 73 atau 74 Hijriah. Kemudian hadis yang kelima adalah Qala Tirmidzi rahimallahu taala hadatsana Abu Quraib dengan bentuk tasrir berarti Quraib Muhammad ibn Ala nama aslinya Alhamdani Al-Kufi Qal akhbarana atau hadasana Muawiyah ibn Hisham Al-Qasar Al-Kufi dari Syaiban dari Syaiban dari Abu Ishaq yaitu Abu Sibah Abu Ishaq As-Sabi'i dari Ikrimah. Ikrimah ini adalah Ikrimah ibn Abdullah, bekas budaknya Ibnu Abbas. Ahadu awiyatil ilmi, salah satu bejana ilmu. Eh, Wasakahu jam'un dinilai oleh sejumlah ulama semacam Bukhari. Namun Ibnu Ma'in uh, eh, eh, waqala Ibnu Ma'in Eh, eh, namun ada yang mengatakan uh, eh, waqala Ibnu Ma'in ka bin Sirin uh, atau ini enggak jelas ini. Waqafa qauman ala babil masjid faqala ma fi ila kafir. Uh, mata sanata khamsin aw sittin aw sab'i wa mi'atin beliau wafat tahun 105 100 uh, kurang lebih 105 Hijriah. dari Ibnu Abbas. Kemudian hadis yang selanjutnya adalah hadis Abu Juhaifah Qala Tirmid rahimahullah taala hadasana Sufyan ibn Waqi' Kala eh, akhbarana Muhammad ibn Bashar Al-Abadi Al-Kufi Ahadul A'lam dari Ali ibn Saleh Al-Kufi Al-Hamdani Wathakahu jam'un dinasika oleh sejumlah ulama. Wa kana ra'san fil ilmi wal amal wal qira'ah. Ali bin Saleh ini adalah ra'san adalah orang yang hebat dalam masalah ilmu, amal dan qiraah Al-Qur'an. Dari Abu Ishaq yaitu As-Sabi'i. Dari Abu Juhaifah. Dengan bentuk tasrir Juhaifah. Ibn Amir Ibn Sa'sa'ah Al-Kufi. Wawa min masyairi sahabah. Beliau adalah termasuk sahabat yang terkenal. Dan beliau ya, Ali bin Abi Thalib men mencintainya dan menggelarinya dengan sebutan Wahab al-Khair. Wahab al-Khair. Nama aslinya Wahab. Abu Juhaifah ini nama aslinya Wahab Wahab Abu Juhaifah di, beliau di, digelari oleh Ali bin Abi Thalib dengan gelaran Wahab al-Khair wa ala baitil Mal. Dan di masa Ali Wahab ini diangkat sebagai pengurus kas negara. Pengurus Baitul Mal. Kemudian hadis Abu Ramsah Kala Tirmidzi rahimallahu taala hadatsana Ali ibn Hajar Qal akhbarana Su'aib ibn Safwan dari Abdul Malik ibn Umair tazhirnya Umar an ayat uh, eh, ibn Laqid yeah. <clears throat> Ya, al-ajli bi kasril ain bi sukunil jim al-ajli anabi ramsah uh, bi ra'in maksurah ma, uh, rimsah ya raknya di kasrah, lalu mimnya sukun rimsah. Sahabiyun, beliau adalah Abi Rimsah ini seorang sahabat. Ada yang bilang nama aslinya adalah Rifa'ah. Ada juga yang bilang nama aslinya Hibban. Ada juga yang bilang nama aslinya adalah Jundub. At-Tamimi. Nisbah kepada kabilah Tamim, Aribab. Yeah. Nah, kemudian hadis yang ke delapan adalah hadis Jabir bin Samurah. Ada sana Ahmad ibn Mani' kalau akhbarana uh, Suraid ibn Nu'man ya, ibn Nu'man bidamin nun wa sukunil ain Nu'man Uh, Suraid itu bacanya tazghir <clears throat> Al-Jauhari Abdul Hasan Al-Baghdadi. Asalnya beliau dari Khurasan. Kalau akhbarona Hamad. Ya, akhbarona Hamad Ibn Salamah Al-Basri. Ini Hamad ini terkenal sebagai Al-Mujabud Da'wah. Orang yang mudah terkabul doanya. Mudah dikabulkan doanya oleh Allah subhanahu wa ta'ala dari Simak Ibn Harbin yang dia bertanya kepada Jabir ibn Samurah. Nah, kemudian kita masuk pada bab selanjutnya, bab yang keenam, bab tentang uh, khitabi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, bab tentang semirnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Aqada al-Imam At-Tirmidhi rahimallahu ta'ala. Imam Tirmidhi rahimallahu ta'ala membuat judul bab ini untuk menjelaskan semirnya sang Rasul sallallahu alaihi wasallam. Yang dibahas apa? Min haitsu thubutuhu adamuhu. Benarkah Nabi itu bersemir ataukah tidak? Dan khidab maknanya adalah taryir bayadi Adalah mengubah putihnya uban dengan hina dan katam atau dengan hina saja. Dan para sahabat berselisih pendapat apakah Nabi itu menyemir rambutnya ataukah tidak. Sebagaimana disebutkan oleh Al-Alamah Ibnul Qayyim rahimallahu taala di kitabnya di Zatul Ma'ad di jilid yang pertama. Anas berpendapat kalau Nabi itu tidak menyemir rambut ubannya. Di versi yang lain dari Abu Hurairah mengatakan bahasanya Nabi menyemir ubannya. Wakala ta'ifatun sejumlah sahabat mengatakan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sering memakai tip, memakai parfum. Yang karena parfum inilah maka rambut Nabi terlihat merah. Lalu ada orang yang menyangka kalau Nabi itu rambutnya ubannya disemir, padahal tidak disemir. Hada hasil ini kesimpulan Makila fi hadal fi hadil masalah kesimpulan dalam masalah ini. Ya, kesimpulannya adalah pendapat yang ketiga. Nabi tidak pakai, cuma Nabi pakai tip. Namun dikira untuk orang yang tidak tahu mengiranya kalau itu Nabi bersemir padahal tidak. Ya dari Abu Rimsah. Ya, atau itu aku mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersama anak laki-lakiku. Fakal Nabi bertanya, Ibnu Kahada, apakah ini anakmu? Fakultu na'am. Ya, aku katakan iya, asyhadu bihi, aku menyaksikannya. Kalau Nabi mengatakan layatni alaika. Sesungguhnya anakmu itu tidak akan menimpakan dosa kepadamu sebagaimana engkau ya, anakmu tidak menanggung dosamu sebagaimana engkau tidak menanggung dosanya wala tajni alihi dan engkau tidaklah e, menimpakan kejelekan menanggungkan dosa kepadanya. Qal Abu Rimsah mengatakan wa itu syaiba ahmar. Aku melihat ubannya Nabi berwarna merah. Ya, selain diriatkan oleh uh, Tirmidzi di Samail, di sini catatan kaki diriatkan oleh Abdullah bin Imam Ahmad di Zawaid. Abdullah untuk Musnad Imam Ahmad. Kalau Tirmidzi, kalau Abu Isa Abu Isa Tirmidzi mengatakan, "Hada ahsanu syai'in ruya fi hadzal bab." Ini adalah riwayat yang paling bagus yang ada dalam bab ini, bab masalah uh, semirnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa absar dan yang paling jelas. Karena berbagai macam riwayat yang sahih menunjukkan kalau Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam lam yablughu asyaiba. Bahasanya Eh, ya, ya. tidaklah sampai derajat ubannya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sampai pada derajat perlu disemir. Abu Rimsah nama aslinya adalah Rifa'ah ibn Yasribi At-Taimi. Maka di sini sarahnya dari Sabtu Razak Hafizullah taala di sini pesun, uh, penulis rahimallahu taala memulai dengan hadis Abu Rimsah radhiallahu anhu beliau mengatakan atau itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ma'a ibn li. Maka dalam kalimat terdapat faedah, faedah tarbawiyah yaitu istishab al-aba yaitu bapak mengajak dan membawa anaknya ke majelis ya, kebaikan. Faedah kana al-abu bisodati dhahab maka jika seorang ayah itu uh, dalam rangka bermaksud pergi ke majelis ilmu atau mengunjungi ulama atau semacam itu, hendaklah dia mengajak anaknya jika memungkinkan. Karena dalam hal ini terdapat dalam hal ini adalah tarbiyah, terdapat pendidikan, syiah dan dan e, menumbuhkan anak untuk cinta dengan orang yang berilmu, cinta dengan majelis ilmu dan terhubung dan terikat dengan majelis ilmu dan mendapatkan faedah dari majelis ilmu. Dan kegiatan semacam ini lebih ditekankan lagi di zaman kita ini. Yaitu satu zaman di mana di zaman ini kasurat demikian banyak wasailud doya. Sebab-sebab yang menyebabkan tidak terurusnya generasi muda. Dan sebab-sebab menyimpangnya anak-anak muda. Dan jadilah e, syahwat dan subuhat. E, berbagai macam maksiat dan racun-racun pemikiran. Itu dicekokkan kepada generasi muda kaum muslimin. Maka mengajak mereka menggandeng tangan mereka ke majelis ilmu dengan cara yang lembut, dengan cara yang yang bijak, dengan cara yang bagus, dengan cara yang penuh tasdik, motivasi, dan membuat mereka cinta dengan majelis-majelis kebaikan itu nafi jiddan. Satu hal yang sangat-sangat bermanfaat dalam mendidik mereka dan menanamkan adab kepada diri mereka. Lantas Nabi bertanya, apakah ini anakmu? Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bertanya pada Abu Rimsah, apakah ini anakmu? E, maka aku katakan naam asyhadu bihi. Naam artinya naam asyhadu artinya ukiru bi anau ibni. Aku menegaskannya, mengikrarkannya kalau dia adalah anakku. Dan Abu Rimsah mengucapkan kalimat ini takkidan dalam rangka menegaskan. Dan boleh jadi dari sini kita ambil faedah. Di antara faedahnya adalah Nabi tidak mengetahui hal yang gaib. Oleh karena itu Nabi bertanya apakah ini anakmu, ataukah keponakanmu, ataukah anak tetanggamu. Maka Nabi bertanya, menunjukkan kalau Nabi tidak mengetahui hal yang gaib. Kemudian Nabi menegaskan bahasanya anak tidak memikul dosa bapaknya dan bapak tidak memikul dosa anaknya. Yakni artinya inha minhu jinayaton jika anakmu itu melakukan kejahatan yaitu dosa, maka kejahatan dan dosanya dia pikul sendiri. Sebagaimana jika engkau melakukan kejahatan, fajinayatuka alaik, maka kejahatanmu itu menjadi tanggunganmu. Falatazir waziratun wisra Maka orang yang berdosa itu tidak menanggung dosa orang yang lain. Atau uh, jinayah di sini tidak uh, eh, yeah, maknanya adalah jinayah dalam artian kejahatan, dalam artian uh, kejahatan dalam pengertian ketika anak itu uh, mendolimi temannya, maka tidak boleh balas dendam kepada bapaknya. Dan jika bapaknya itu melakukan kejahatan, bunuh orang atau uh, matahkan e, eh, tulak apa, kaki orang, tangan orang atau yang lain, maka tidak boleh balas dendamnya kepada anak. Karena kaidah bahasanya lata ziwaziratun wisa ukhra. Orang yang bersalah tidaklah menanggung kesalahan orang lain. Fafihi maka dalam sabda Nabi di sini terdapat kot'un adalah lidah birin yang memotong sampai ke akar-akarnya satu perkara yang ada di masa jahiliyah yaitu asa balas dendam ketika yak e, yaktulus e, al ibnu sakhsan maka ketika anak itu membunuh seseorang dari satu kabilah maka kabilah tersebut akan balas dendam dengan membunuh bapaknya atau saudaranya atau sekelompok keluarganya maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam membatalkan hal ini dalam sejumlah hadis di antaranya adalah hadis ini la yajni alaika walatajni alaihi jika dia berbuat jahat maka kejahatannya tidaklah ditimpakan kepada anda dan jika engkau berbuat jahat, maka kejahatanmu tidaklah ditimpakan dan dibebankan kepada anakmu. Dan aku melihat ubannya Nabi itu berwarna merah. Maka riat ini berbeda dengan riat sebelumnya dalam mengembarkan uban Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau di riat sebelumnya yang telah yang ada di bab sebelumnya ada kalimat Allahu Shaybu. Sedangkan kalau di sini cuma ra'aitu Shayba. Aku melihat uban Nabi berwarna merah. Dan kalau pakai versi ini, maka versi ini takim, itu selaras dengan riwayat red yang lain yang menyebutkan bahasanya uban yang ada pada diri Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu sedikit. Lain hanya kalau e, ala husyaibu. Maka makna dasarnya ini didominasi warna merah. Eh, didominasi uban. Maka ini red yang bermasalah karena tidak selaras dengan Eh, banyak hadis Anas bin Malik dan yang lain. Kemudian eh, Abu Rimsah mendeskripsikan bahasanya ubannya Nabi itu berwarna merah. Apakah merah ini karena disemir ataukah karena dampak minyak rambut? Maka sebagian ulama berpandangan bahasanya itu adalah karena Nabi menyemir rambut. Wajah atas sahibidalika sebagaimana ditegaskan oleh sebagian sahabat. Contohnya Ummu Salamah yang nanti riatnya akan kita baca. tuhum sebagian ulama berpandangan bahasanya adalah karena dampak pengaruh minyak rambut. Bahasanya karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak menyemir ubannya, sebagaimana ditegaskan oleh Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu di hadis yang telah lewat yang kita telah kita baca di bab sebelumnya. Nah, Anas mengatakan uban Nabi tidak perlu disemir gitu, karena terlalu sedikit. Tidak sampai derajat perlu disemir. Abu Isa yaitu penulis kitab ini Abu Isa At-Tirmidzi mengatakan hada ahsanu syai'in ruya fi hadal bab wa afsar di sebagian naskah wa afsaruhu. Demikian juga kalimat ini dikutip oleh Ibnul Qayyim di Az-Zad yaitu Zadul Ma'ad. Dan makna afsaruhu artinya aksyafuhu yang paling membeberkan keadaan Nabi dan yang paling menjelaskan. Kemudian At-Tirmidzi memberikan alasan dengan mengatakan anna riwayat as-sahiha anna Nabi sallallahu alaihi wasallam lam yablughi syaiba. Artinya anna syaiba alladhi kana fihi uban yang ada pada diri Nabi sallallahu alaihi wasallam itu sedikit tidak perlu disemir. Maka bisa kita simpulkan dari kalimat ini wallahu taala a'lam bahasanya musannif yaitu Imam Tirmidzi cenderung kepada pendapat Anas bin Malik radhiallahu anhu yaitu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak menyemir ubannya. Abu Rimsa adalah Rifa'ah ibn Yathribi At-Taimi. Ini yang ditegaskan oleh Musanib At-Tirmidhi. Dan ini juga yang ditegaskan, nama ini juga yang ditegaskan oleh Imam Ahmad, Bukhari, dan Ibnu Hibban. Sebagaimana disebutkan oleh Al-Mizzi rahimahullah ta'ala ketika menyebutkan biografi Abu Rimsah di kitabnya Tahdibul Kamal. Dan di sana ada pendapat-pendapat yang lain tentang nama asli dari Abu Rimsah. Kemudian ada selanjutnya dari Uthman ibn Mauhab. Abu Rayyah ditanya apakah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyemir rambutnya, maka Abu Rayyah mengatakan naam iya. Kalau Tirmidzi, Tirmidzi mengatakan warawa Abu Awana hadal hadisa Abu Awana meriatkan hadis ini dari Utsman bin Abdullah ibn Mauhab. Fakal kalau di versi Abu Awana an Umi Salama. Kalau di versi di sini diriat Samail dari Abu Hurairah. Uh, eh, sarahnya fi di hadal hadis dalam sanad di sini terdapat Syarik al Qadi dan dia sebagaimana telah disebutkan oleh para ulama orang yang jelek hafalannya. Ditambah E, riwayatnya diselisih oleh para perawi yang siqah. Karena mereka, para ulama atau para perawi yang siqah mengatakan ini adalah ini, e, musnad marfuknya melalui jalur Ummu Salamah. Bukan jalur Abu Hurairah. <clears throat> Dan ini yang benar. Itu yang benar. di jalur dari Ummu Salamah. Yaitu riwayat Abu Awana. Maka versi yang mengatakan kalau itu dari Abu Hurairah itu dinilai tadi dinilai mungkar karena perawi yang dhaif menyelisihi para perawi yang siqah. Maka ringkasnya yang benar eh, terdapat keterangan dari Ummu Salamah yang mengatakan ibunda Ummu Salamah yang mengatakan kalau Nabi ya, itu menyemir ubannya. Kemudian dari uh, Iyad ibn Laqid dari Jahdamah. Jahdamah adalah istrinya Basir ibn Khososiyah. Ya, Jahdamah mengatakan, anak roh itu aku melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yakhruju min baitihi, keluar dari rumahnya. Yang fudu ra'sahu dan beliau mengibas-ibaskan kepalanya. Waktu irtasala dan Nabi baru saja mandi wabirasihi dan di uh, di kepala Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam radaun terdapat uh, warna min hinain dari hina atau beliau mengatakan radaun syakka fi hada asyikhu. Syekh eh, ragu-ragu dalam masalah ini. Catatan kaki, dalam hadis ini terdapat Nadar Ibn Zurarah dan dia mastur tidak dikenal sebagaimana kata Al Hafidh Ibnu Hajar di Takribut Tahlib. Demikian juga ada Abu Janab. Ini ya, Abu Janab dan Abu Janabnya adalah Yahya ibn Abi Hayyah al-Kalbi dinilai taif oleh para ulama karena banyak melakukan tadlis. Ya, penjelasannya tentang ragu-ragu hada, syakku, ragu-ragu ini berasal dari gurunya penulis itu gurunya Tirmidzi. Siapa dia? Ibrahim bin Harun. Nah, maka Ibrahim bin Harun itu ragu-ragu. Redaksinya itu rada'un ataukah rada'run. Pakai ain ataukah pakai ra. Kalau pakai ain maknanya adalah as-sabru pewarna dari za'faron dan waras. Sedangkan kalau radru maka artinya adalah lumuran dari hina atau semacam itu. Fadzakarat maka di sini Jahdamah Radul anha menyebutkan bahasa dia melihat ada potongan e, bekas hana atau pacar terkumpul pada kepala Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Wahada dan riwayat ini sebagaimana dikatakan oleh sejumlah pensarah kitab ini yaitu Sama'il at tirmidhi tidaklah mesti artinya itu adalah semir untuk uban Nabi. Karena boleh jadi Nabi meletakkan kumpulan e, pacar tadi di kepalanya untuk berobat misalnya. Atau untuk me, mendinginkan atau memfreskan kepala beliau atau tujuan-tujuan yang lain. Maka tidak mengharuskan kalau itu e, maksudnya adalah menyemir uban. Kemudian dari Hamad ibn Salamah. Qal hadasana Humaid. An Anas dari Anas, Anas mengatakan, aku melihat rambut kepala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam disemir. Qal qala Ahmad Ahmad mengatakan wana Abdullah ibn Muhammad ibn Aqil. Ya, Abdullah mengatakan aku melihat rambut kepala Rasulullah sallallahu eh, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang ada di tempatnya Anas bin Malik itu dalam keadaan tersemir. Catatan kaki hadis ini di sanadnya terdapat Amr bin Asim yang dikomentar oleh Ibnu Hajar di takrib makbul. Maka makbul tadi adalah bisa jadikan hujah jika memiliki mutabi. Jika tidak maka ta'if. Maka hadis uh, yang dibawakan oleh orang semacam ini tidaklah kuat untuk melawan sejumlah hadis yang jelas semacam Muhammad bin Sirin dan Sabit serta hadisnya kota ada yang menunjukkan uh, yaitu yang mengatakan dari Anas, yang juga dari Anas yang mengatakan kalau Nabi tidak e, bersemir. Maka di sini Musanne penulis yaitu At-Tirmidzi rahimallahu taala menutup judul bab ini dengan hadis Anas radhiallahu anhu yang di sana disebutkan aku melihat rambut kepala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu disemir. Telah lewat sejumlah hadis Anas yang menegaskan kalau Nabi tidak bersemir. Maka hadis ini menyelisihi apa yang diriatkan anhu dari Anas yang diriatkan oleh para perawi sikah semacam Muhammad bin Sirin, Sabit al-Bunani dan Qatadah. Apalagi ingat eh, Sabit al-Bunani itu mengambil hadis dari belajar hadis kepada Anas selama 40 tahun. Semuanya meriatkan dari Anas Radul anhu dan menega, dan Anas menegaskan kalau Nabi tidak bersemir. Kemudian ada riat yang lain, mislu. dan ini adalah semisal mata kemudian telah lewat tentang hadis melihat rambut kepala Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di tempatnya Ummu Salamah dalam keadaan bersemir. Dan ini eh, kata para ulama lain minhu tidaklah mengharuskan kalau Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam benar-benar bersemir. Karena boleh jadi makduban berwarna cenderung merah ini itu kot yakunu boleh jadi karena dampak tip dampak parfum atau semacam itu. Wakajah dan terdapat dalam Mustadrak karya Al-Hakim dari Abdullah bin Muhammad ibn Aqil beliau mengatakan Anas bin Malik datang ke kota Madinah. Wa Umar ibn Abdul Aziz waliha dan Umar bin Abdul Aziz ketika itu adalah gubernur Madinah. Lantas Umar bin Abdul Aziz mengutus orang untuk menemui Anas dan dia berkata kepada sang utusan, tanyakan kepada Anas yang tanya, eh, yang mengatakan adalah Umar bin Abdul Aziz, Pak Gubernur. Tanyakan kepada Anas apakah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyemir rambutnya? Karena aku melihat rambut Nabi kot luwina diberi warna atau berwarna. Maka Anas mengatakan, Bahasanya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam muti'a diberi kenikmatan bisawat berupa rambut yang hitam sampai air hidupnya. Walau adat tu dan seandainya aku hitung ma'akbala alaiya apa yang terlihat padaku berupa ubannya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di rambut kepalanya dan jenggotnya, maka makuntu aziduhunna. Maka aku tidak bisa nambahi angkanya lebih dari sebelas helai. Sehingga wa inna mahadallah diluwina yang berwarna ini adalah karena tip, karena parfum atau karena minyak rambut yang digunakan untuk memberikan wewangian rambutnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka riwayat ini sangat penting mendudukkan e, sejumlah riwayat yang mengatakan kalau rambut Nabi itu makhdub, artinya berwarna. Maka berwarna itu tidak mengharuskan Nabi bersemir. Walhasil kesimpulannya bahasanya hadis-hadis sahih menunjukkan kalau Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memiliki sejumlah rambut yang sedikit. Yang karena sedikit latah tamil. Tidak memungkinkan dan tidak perlu untuk disemir. Sebagaimana nukilan dari Anas radhiallahu anhu dan yang lain. Dan inilah yang dikatakan oleh sejumlah ulama. Adapun apa yang terlihat pada rambut Nabi berupa warna merah dan disangka dan dikira kalau itu adalah semir, fakot takunu maka itu adalah karena karena dampak aduhan dampak dari minyak rambut atau dampak dari tip dari parfum yang diletakkan di uh, kepala Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena Nabi kalau pakai parfum tidak hanya dipakai di badan, namun juga di ditempelkan di rambut kepala beliau. Dan dinukil dari sejumlah sahabat penegasan bahasa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu menyemir uh, ubannya. Siapa yang menegaskan? Ummu Salamah. Wa ilaha dan ini juga menjadi pendapat sebagian ulama. Contohnya Ibnu Katsir di Bidayah dan di kitabnya Al-Bidayah wa Nihayah. qalu dan Ibnu Katsir dan yang lainnya beralasan sahabat yang menetapkan adanya semir bagi uban Nabi, maka mereka ini menetapkan ilmu tambahan yang tidak dimiliki oleh yang meniadakan semir. Kemudian dipakailah kaidah wal musbitu muqaddaman ala nafi yang menyampaikan ilmu informasi baru itu lebih dimenangkan daripada yang meniadakan ya, meniadakan ilmu dan informasi. Wallahu taala a'lam. Maka kesimpulannya walhasil tadi telah disimpulkan walhasil kesimpulannya rambut uh, uban Nabi itu terlalu sedikit tidak perlu di uh, diberi semir sehingga uh, adanya warna pada uban Nabi itu bukanlah karena sebab Nabi bersemir namun karena Ya, ya, namun karena faktor minyak rambut atau karena faktor uh, apa, tip parfum yang diletakkan di kepala Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian kita lihat sanad hadis ini atau sejumlah hadis di bab ini. Yang pertama hadis Abu Rimsah. Tirmidzi mengatakan hadasani Ahmad ibn Mani' Qal akhbarana Hashim bidam fal fatah. Berarti Husaim maaf. Husaim. Husaim itu Abu Muawiyah As-Sulami Al-Wasiti. Hafidhu Baghdad. Ulama hadis dari Baghdad. Kalau akhbarana Abdul Malik ibn Umayyir atau ibn Umayyir dari Iyad ibn Laqid kalau eh, akhbarana Abu Rimsah. Kemudian hadis yang kedua adalah hadis dari sahabat Abu Hurairah Eh, qala Tirmidzi rahimallahu taala hadatsana Sufyan ibn Waqi' qala akhbarana akhbarana Abi an Syariq an Utsman ibn Mauhab Qal suila Abu Ghairah, Abu Ghairah ditanya dan tidak disebutkan siapakah penanyanya. Hmm. Dan tadi kalau Abu Isa ya, Tirmidzi warwa Abu Awanah. Abu Awanah itu membacanya seperti Sa'adah, berarti awana Namanya adalah Al-Wadah, Al-Wasiti, Al-Bazzar. Dari Utsman ibn Abdullah ibn Mauhab. Qal an Ummi Salamah. Kemudian <clears throat> hadis yang ketiga kalau Tirmidhi hadasana Ibrahim ibn Harun. al Balaki Al-Abid Az-Zahid. dia seorang ahli ibadah, seorang yang zuhud, soduk. Dan disini katakan seorang yang jujur. Kalau akhbarona An-Nadr ibn Zararah. Ya, bacanya kalau ajalah Zararah ibn Abdul Akram Az-Zuhli Al-Kufi. An Abu Janab yaitu Abu Janab Yahya ibn Abi uh, Habah al-Kalbi an Iyad ibn Laqid an Jahzamah Jahzamah sahabiyah ada seorang sahabat perempuan ghayyara Nabi sallallahu alaihi wasallam ismaha yang Nabi sallallahu alaihi wasallam ubah dan ganti namanya. Ya, semula namanya Jahdamah kemudian setelah e, diganti oleh Nabi fasammaha Laila. Maka namanya setelah Nabi ganti adalah Laila. Jadi adalah istrinya Bashir. Ya, Bashir bacanya seperti Badi'ah. Dan Basir ini juga adalah seorang yang Nabi ubah namanya. Ya, samahu bihi sallallahu alaihi wasallam. lah yang memberi nama dia dengan nama Bashir. Taghiran li ismihi. Ya, karena mengubah namanya. Nama aslinya adalah Zahman. Desak-desaan. Ya. Nama aslinya Zahman. Artinya desak-desaan diganti dengan Bashir. Artinya pemberi kabar gembira. Ibn Khososiyah. Nah. <clears throat> mansub dinisbatkan kepada Khasasah bin Amr bin Ka'ab. Kemudian uh, eh, anak itu sudah. Kemudian hadis yang keempat dari hadisnya Anas qala Tirmidzi rahimallahu taala hadasana Abdullah bin Abdurrahman. <clears throat> Abdullah bin Abdurrahman ibn Fudail ibn Bahram As-Samarqandi Ad-Darimi. Ya, dia adalah penulis Musnad Ad-Darimi kitab hadis yang terkenal. Kalau kita sebut Ad-Darimi mungkin lebih familiar. Namun nama aslinya ya, malah tidak tahu. Abdurrahman, Abdullah bin Abdurrahman bin Fudail. Qal akhbarana Amr ibn Asim al-Qulabi atau al-Kilabi al-Abasi al-Basri al-Hafid. Ya, Amr ibn Asim ini mengatakan kata tu'an Hamad ibn Salamah Aku mencatat hadis dari Amr bin Salamah sebanyak 10 ribu lebih hadis. Maka dia berarti seorang murid seniornya Hamad bin Salamah. Qal akhbaruna Hamad bin Salamah. Ya, qal akhbaruna Humaid At-Tawil an Anas bin Malik. Nah demikian yang kita baca dan kita kasih kesempatan malam hari ini. Allahumma alim nama yang fa'una wa fa'na bima tana. Wa zinna ilma wa sallallahu ala nabina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa salam. Wa ruda'wana anilhamdulillahi rabbil alamin. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih.